Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga seluruh aktivitas kita yang akan kita tunaikan di hari ini dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik kecuali seperti pernah kita bahas dalam kesempatan malam tadi kita rencanakan amalan-amalan yang akan kita kerjakan kemudian kita ikhtiarkan dengan baik dan kita cek yang kemarin-kemarin untuk kita sempurnakan di hari ini bila teman-teman kemarin belum sempat menunaikan sholat berjamaah lima waktu maka rencanakan hari ini saya tunaikan berjamaah dengan lima waktu anda kemarin belum sempat tunaikan di masjid hari ini anda petakan zuhur anda akan sholat di masjid mana asar anda akan jamaah di masjid mana sampai dengan Indonesia ya. Kemarin Anda belum baca Al-Quran, sekarang Anda rencanakan. Harus ada rencana. Kalau tidak ada rencana akan berantakan amalan. Anda mau baca, baca. Tidak, ya tidak. Kalaupun baca paling satu ayat, lima ayat, sepuluh ayat, sekenanya ya. Jadi kalau Anda punya rencana hari ini, saya mesti baca satu juz. Saya mesti baca dua juz. Saya baca setengah juz. Maka Anda akan petakan. Ya, satu juz misalnya pertama, taruhlah misalnya 140 satu eh, ayat ya dibagi kemudian ke dalam lima waktu sholat misalnya. Ya, maka anda temukan misalnya bilangan-bilangan tertentu yang dengan itu anda bisa bagi. Ya, 140 anda bagi kepada lima bagian berapa jadinya? Nah, ayo. Ayo coba. 28, 28, 28 ayat dibagi dua berapa? 14. Masya Allah, sebelum sholat, setelah sholat sebelum sholat 14 ayat, setelah sholat 14 ayat. Ya kan? Itu terasa lebih mudah. Maka sampai malam Anda dapatkan satu juz. Ya, kalau Anda tidak bacakan sebelum sholat, bacakan setelah sholat ya. 14 ayat yang Anda belum bacakan sebelum sholat, setelahnya Anda bacakan. Bahkan Anda bisa bagi lagi dengan amalan-amalan sunnah. Tidak harus dibagi kepada dua bagian. Ada yang bisa Anda bagi sebelum duha, setelah duha, sampai malamnya. Dan itu indah ya. Ya, 14 ayat berapa menit yang Anda investasikan untuk membacakan itu. Ya, Masya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Dan kemudahan-kemudahan dalam merencanakan dan mengeksekusi amalan-amalan yang telah kita tetapkan itu. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Semua ini diberikan nikmat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan salat berjamaah. Semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan. Dan kita teruskan dengan kajian kita hari ini. Yang temanya cukup menarik saya diberikan tema untuk membahas tentang temanmu, syafaatmu di hari kiamat. Bahasan ini seperti biasanya dalam mengurai kajian-kajian kita harus kita coba cari dulu ya, dasar-dasar ya, argumentasinya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang dimaksud dengan teman di sini? Karena ada banyak jenis teman di dalam Al-Quran yang disampaikan. Kemudian anda katakan temanmu syafaatmu. Apa itu syafaat? Jangan-jangan selama ini kita selalu bicarakan tentang syafaat, tapi maknanya pun belum kita pahami dengan baik ya. Baru kemudian di akhir kita coba satukan dua kata ini sehingga dengan itu melahirkan kalimat teman yang bisa menjadi syafaat. Ya. Tapi kita memiliki waktu yang sangat terbatas di subuh ini hanya satu jam ke depan karena itu coba kita akan maksimalkan dengan baik. Termasuk kalau ada waktu nanti tersisa, kita coba bahas beberapa persoalan-persoalan yang mungkin nanti ditanyakan. Atau yang tadi malam yang belum sempat terjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Baik, kita mulai dulu dengan bahasan kita. Saya akan sedikit lebih banyak berdiri ya, dan untuk bisa menuliskan sehingga bisa terlihat beberapa turunan. Ya. Benar. Baik, kita mulai dengan bahasan utama kita temanmu adalah syafaatmu dia. Ya. Baik, mari kita lihat. Anda berikan judul temanmu syafaatmu ya. Kita turunkan dulu pertama tentang uraian teman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih senang demikian ya. Kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang kita mencari pendapat-pendapat lain. Karena apa yang telah Allah sampaikan, yang Nabi kemudian tafsirkan dari situ, itu yang terbaik. Ya. Yang bisa kita jadikan acuan. Ini pertama. Kemudian kita turunkan. Yang kedua nanti pengertian syafaat. Dan yang ketiga baru kita sambungkan dua makna ini. Bagaimana seorang teman bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Karena nanti ada banyak jenis-jenis syafaat yang bisa kita rencanakan, usahakan dari sekarang untuk bisa didapatkan. Ada syafaat nanti yang bisa datang dari para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanti juga syafaat diberikan dari kitab suci, khususnya al Qur'an Al Karim, ya ada nanti syafaat yang datang dari amalan-amalan kebaikan kita ada nanti syafaat yang datang dari teman-teman sekitaran kita dan puncak syafaat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada hamba-hamba terpilih. Nah, dari mana yang Anda ingin usahakan setidaknya saat di dunia bisa kita pilih. Hari ini kita keluarkan satu. Baik. Pertama teman. Dalam bahasa Arab setidaknya ada empat sampai lima jenis teman. Dan Anda harus peka kapan istilah ini digunakan. Karena orang Arab saat bicara, ya orang-orang Arab fasih itu, ketika mereka memilih kata, diksinya akan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau orang Arab sekarang barangkali pada umumnya agak-agak eh, menyampaikan bahasa-bahasa sifatnya masih umum dia. Tapi orang-orang Arab dulu itu sangat menjaga kosakata ya. Jadi apa yang mereka maksudkan ingin disampaikan, pilihan katanya akan sesuai dengan konteksnya. Muktabal hal istilahnya. Ya. Misal kita turunkan satu, ada yang disebut dengan zamil, Zamil, jamaahnya zumala. Baik. Insya Allah saya nggak hapus ini. Kedua, ada yang disebut dengan pun. صديق جمعني أصدقاء ketiga ada yang disebut dengan sahib sahib jamaknya ashab kemudian yang keempat Ada dalam bentuk kata majazi, kiasan, karimun. Kalau antum belajar sastra, ilmu balaghah, nanti ada salah satu bait syair di masa jahiliyah. Karimun mata amdahuhu amdahuhu. Ya? Baik, ada karim. Jemaknya bisa karama. Kemudian, yang terakhir, bisa akhul Kata uhtun kalau perempuan. Jamaknya ikhwatun. Ikhwah. Kalau ini dipecah lagi, ke sini menjadi ikhwan. Ini jadi akhwat perempuan ya. Akhwat. Ada lima jenis teman yang setidaknya seringkali dimunculkan atau disebutkan dalam kosakata bahasa Arab dan praktek komunikasi mereka. Ini kita turunkan dulu, jadi nanti teman-teman kalau Anda ke Arab dipanggil dengan salah satu ini kita bisa paham artinya. Jelas ya? Baik. Ya, kita mulai satu-satu. Setelah zamil atau zumala, jamaknya zumala. Zamilun ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, zalil artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya. Tenang. Teman Membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, Kemudian saat akan turun ayat tentang salat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73, ayat yang pertama. Posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya. Yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Kumil laila illa qalila. Yo bangun. Jangan terlalu nyaman <laughs> kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo hei ahli akhirat cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajud jadi? Ya? Gitu kan? Maka dipanggil ayat, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang itu terlalu sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih bau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamin. Jadi kalau ada orang namanya muzamil, ya, kan? maaf banyak sekarang ya. Ada muzamil Yusuf, ada muzamil Hafzullah, ada muzamil macam-macam itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzamil tidak menyenangkan, ingatkan. Ya akhi, antum teman yang menyenangkan. <laughs> Masya Allah. Bukan, saya muzamil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzamil. Terserah kamu lah. <laughs> Ya. Jamaknya zumada. Zumada. Jadi ya. orang Arab kadang-kadang kalau anda misalnya umrah, ya, atau misalnya anda haji, Kemudian di imigrasi Anda ribut, Anda macam-macam, ya kan? Anda ditenangkan. Eh, ya, ya Izabili, Izabili, gitu kan? Baik. Itu artinya, eh teman, teman, ayo, ta'alina, tangan, sini, ya. Tenang, tenang. Baik, kedua. Sadiq. <coughs> Jemaahnya asliqa, Sadiq, jemaahnya asliqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Itu sudah dekat. Ya. Kalau zalul masih umum, kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata afsudku asalnya, dari kata afsudku. buku. Kalau pemilik ini, afsudku artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan sodis. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di presnya, dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu e, komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian, kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sandal, pakai sandal dengan benar. Yang punya dia dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika Anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang yang disebut dengan sahabat. Kalau Anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan Anda, sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, pada yang benar itu namanya sodik. Uh, eh, Nih. Temannya disebut dengan sodiq pun Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya ngajak canda teman ya, candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. sodiq anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, nggak usah ke sana lah. Ini nggak bagus, sini aja, sodir. Baik ya? Tapi ini masih umum, masih umum. Awas hati-hati, karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Di, kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar, Ya, dibenarkan secara hukum misalnya. Tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, nggak diperkenankan, tidak boleh. Bisa. Ada aturan hukum mengatakan bisa, bisa saja ya, bisa. Yang paling gampang dalam bermuamalah riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan tukar-tukar Pak, tukar Pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Boleh Anda ambil secara umum gitu ya. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar itu yang diikuti walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar belum tentu menurut Allah benar, maka maaf kalau dua ini bersanding tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata asubhu, pemiliknya disebut sodir, temannya disebut dengan sodir. Paham terus ini? Jadi. Nah, kalau dia kemudian Alhamdulillah, membela Anda dari sesuatu yang bisa diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari sadiq menjadi siddiq. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau anda pergi ke Mekah, insya Allah yang belum berangkat saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk saudara dan yang belum bisa mengulang gitu kan Tayyib. Nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya, tidak jauh cuma 5 sampai 10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan-bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan kamu naik ke situ, sampaikan ada berita begini begini begini kan menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat ya ayat-ayat yang harus disampaikan yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa ya, mengatakan bahwa ini lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuma pergi dalam semalam. Masya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu, satu sehari dua malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Abu Jahal mengatakan, "Ah, ini mustailis Muhammad ya, dia penipu, pengarang macam-macam dan sebagainya." Dikeluarkan kalimat itu dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Awas oh, hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Awas hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Yang Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar sedikit yang ragu. Ini kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi. Yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar. Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khulis. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW. Dengan eh, disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, saya diisrakan, kemudian dimi'rajkan dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya. Fawallahi, fawallahi bermakna maka demi Allah, demi Allah saya katakan. Kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayang untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari sedih menjadi sedih. Paham tuh ini? Maka dari situ dilekatkanlah gelar as kepada kehidupan beliau. Abu Bakar As-Siddiq yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali secara sahabat ya. Itu kita bahas. Bagaimana tahunya kan anda hijrah Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah saya takut ada anak panah di depan. Saya akan menjadi tameng bagi anda. Biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah saya ke belakang. Takutnya ada tombak dari belakang. biar saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat kedua sur itu. Tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu kosong tidak ada respon Nabi mau masuk tahan ya Rasulullah. Dia masukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi. Gitu ya? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi Alaihi Wasallam. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis. Gitu kan? Kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi Alaihi SAW. Tahzan imallaha ma'ana. Gitu kan? Jangan kamu, tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumua di situ. Sudah ada keluar. Walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu segi buka namanya, bukaun. Ya, jadi kalau buka itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking kalau kalau nggak ada musuh sudah keluar tuh tangis itu kan. Cuman karena ada musuh dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Ini yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini Rasulullah. Itu lain waktu kita bahas ya. Kemudian selanjutnya sahih. Sahib. Jika disebutkan sahih, itu teman lekat. Kemana-mana sering ikut. Kalau sodik belum tentu dekat, belum belum tentu lekat dengan anda. Lekat tuh maksudnya kemana-mana ikutin, ikutin belum tentu gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting ketika anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut, ikut kemana aja nih. Sahib. Dari kata sahibayas hab. Sahibayas hab. Ya? Sesuatu yang selalu mengiringi. Tayyib. Jamannya disebut dengan ashab. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat yang sering mengiringi, setia, teman dekat yang setia mengiringi, mengikuti. Kenapa saya? Tidak ada boleh, tidak boleh yang menangis. belum punya teman itu ya. <laughs> Coba cari teman yang mana itu. Lihat sini. Teman dekat yang setia mengikuti. Tapi ini masih umum. Kadang bisa bermakna baik, Kadang bisa netral atau bahkan buruk. Netral atau bahkan buruk. Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikutin, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik, gitu kan? Tapi tidak sedikit juga. Yuk ikut yuk, kemana? Ikut, masya Allah terakhiran ikut, makan-makan ikut, gitu kan? Jalan-jalan ikut, masya Allah maksiat juga ikut, ya? Ini kan jadi masalah nih. Ada yang begitu, ada sahib ini. Kita ambil contoh di Quran aja ya. Quran surah ke-18 Al-Kahf. Ayat 32 sampai ayat ke-40. Dari posisi paling kanan di pertengahan agak ke bawah sedikit sampai yang paling kiri ke atas sampai dengan ke tengah lagi. Kalau Anda buka ayat 34-nya, 32 ini kisahnya sampai ayat ke-40. Ada dua orang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala ya dua orang laki-laki yang melakukan pertemanan sampai akrab luar biasa. Ya. Wadrib lahum masalah rajulaini ja'ala li ahadihima dan jannataini. Dan kami tampilkan contoh kehidupan persahabatan tentang dua orang. Yang satu di antara keduanya kami berikan harta yang sangat banyak. Masya Allah. Diberikan kebun-kebun yang luas, yang indah, yang rindang. Apa yang terjadi? Di ayat 34-nya. Kemudian dia berkata kepada temannya, Qala eh, faqala li sahibihi dia berkata kepada temannya, "Lihat, ana akthar minka mana? ya wa azzu nafara." Eh, lihat nih harta saya. Lumayan nih banyak daripada kamu. Ah, kamu kapan kayaknya seperti ini? Jadi ada teman dekat, yang satu biasa-biasa saja, yang kedua kaya. Eh, saya sudah mencapai ini nih. Kita temenan dari dulu, dari mulai SD, misal kalau bahasa kita jadi gitu kan, kemudian naik ke atas ke atas, saya sudah mencapai level ini hartanya nih. Ya, posisi saya juga cukup tinggi. Azuna para itu termasuk yang ditinggikan, punya kedudukan. Kamu masih begini aja, kapan naik levelnya? Jelas ya? Tapi dia katakan apa? Faqala li sahibihi menggunakan kata sahib ini. Ya, jadi Al-Quran ingin melekatkan sebuah pesan bahwa ada dua teman dekat yang sangat lekat dari dulu sudah dekat, yang satu sudah mencapai kemakmuran dunia, yang satu hidup bersahaja. Ya. Cuman sayang dunia yang didapatkan ini ternyata menjadikan dia sedikit berpikir lebih jumawa. Kalau anda teruskan ke ayat 35-nya, 36-nya, posisi paling kiri sebelah atas kan sampai turun. Ya, udah kala jannatahu wa mulai nafsi. Kemudian dia mulai pamerkan kebunnya sampai dia berbuat zalim pada dirinya, mulai sombong. Ya, ini punya saya nih, ini anggur ya, anggur. Padahal tiap hari juga mungkin lihat anggur ya. Tapi ini lihat nih yang paling enak, nih yang begini dan sebagainya. Ada yang begitu. Ingat ya, ingat betul pesan ini, pesan ini ya. Ini kaidah dalam tafsir Al-Quran. Jika Anda temukan satu kisah di Quran, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, masih umum, artinya di masa depan pun akan terjadi yang seperti itu. Anda akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa, jadi gitu kan, Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas, ketemu lagi, atau bahkan ikut Anda terus ya, kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda, gitu kan? Assalamualaikum. Bro, kita janjian ya, ya kan? Di mana? Di sini. Datang lihat tuh, tiba-tiba bawa misalnya, masya Allah. Padahal janjiannya cuma deket aja. Mau olahraga tidak sibuk, tapi bawa Ferrari misalnya, ya kan? Tuh, datang. Begitu masuk, tuh, masya Allah sih. Ini bukan ahi, ini Ferrari. <laughs> Ah, masya Allah, ini cuma ingin nunjukkan misalnya kan? Ingin nunjukkan macam-macam. Itu pasti ada. Pasti itu. Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi akan ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu eh, ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini, teruskan ayatnya. Teruskan ayatnya dari mulai ayat ke 36, 37-nya, 38-nya, 39-nya sampai ayat 40-nya. Bahkan ayat 38-nya lihat-lihat kalimatnya. Qala lahu sahibu. Ketika temannya yang punya dunia itu mulai angkuh, maka teman akrabnya ini mulai mengingatkan. Mulai mengingatkan. Lihat kalimatnya. Dia ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Itu indah sekali. Dia mengingatkan kawannya supaya lebih mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadhi halakaka. Eh, kala lahu sahibuhu akafarta billadhi halakaka min surabin, eh, kawan, masa kamu enggak ingat Allah? Allah ciptakan kamu dari sesuatu tanah, akan kembali ke tanah, semua ini akan ikut. Ayo kamu banggakan dari sekarang. Kan ke alam kubur sama status kita. Apa kamu kira ketika dikuburkan semua itu akan dibawa? Kelihatannya sekarang seperti beda aja. Kamu pakai itu, saya pakai ini. Kamu mobilnya Ferrari, saya pakai angkot misalnya kan. Sama-sama ke kuburan, angkot saya nggak ikut, Ferrari kamu nggak ikut. Apa bedanya? Ya, pakaian kita juga sama. Ya kain kafan juga kita sama. Masya Allah. Kamu silakan pakai aja, nggak ada masalah. Kamu silakan. Di dunia kamu pakai kota-kota, saya pakai kain kain putih. Nah, sama aja ketika meninggal kain kapan saya putih, kain kapan kamu bukan kota-kota, gitu ya. Jangan tafsirkan yang lain. <laughs> Jangan tafsirkan yang lain. Saya cuma cuma isyaratkan saja ya. Isyaratkan saja. Hati-hati. Hati-hati. Oh, ini agak sensitif ya. Pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. <laughs> Kita cuma kasih contoh, bukan yang lain-lain ya. Karena sekarang ada orang-orang yang kadang-kadang suka rumit memahami urusan. Padahal ya, bicara Quran dan Sunnah itu mudah gitu kan. Tapi dia persulit. Dia persulit ya. Kan. Wah ini Islam kita itu Islam Indonesia. Islam khas Masya Allah. Khas sampai dimunculkan ini jangan misalnya taruhlah ini jangan ke Arab-Araban pakai yang menggunakan misalnya pakaian kita itu gak ada masalah sih. Ya budaya Arab ya harus kita pakai silahkan itu ya. umum kok silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Quran, hadis ingin jadikan kepribadian maka dilarang. Itu kan tuntunan gitu kan. Jangan anda katakan misalnya, oh ini Islam Indonesia khas. pakainya pakai sarung gitu kan. Atasnya pakai batik. Ininya pakai belangkon. Silakan gak ada masalah gitu kan. Itu gak ada masalah. Tapi jangan dibawa ke nuansa syariat. Nanti besok-besok anda katakan, wah Islam Indonesia, Islamnya Arab makanya kurma. Masya Allah. Sunnahnya kurma. silahkan aja gak ada masalah. Islam Indonesia jengkol. Ya kan? Silakan aja. Jangan dibatasi begitu. Nanti besok Islam Arab pakai kain putih, Islam Indonesia pakai batik. Gitu kan? Ada kan aneh juga. Baik. Jelas begini ya? Jadi eh, jangan berlebihan lah di situ, jangan berlebihan. Dan kita doakan, jangan mencela. Kalau ada orang yang keliru, ya mungkin sedikit ilmunya, jangan kemudian dicela. Kasihan kalau terlalu banyak dicela dan Anda pindahkan pahala Anda kepada yang bersangkutan. Anda doakan. Anda doakan, doakan, kemudian berikan ilmu dan bermohon bukan cuma orang itu, bermohon pada orang-orang di sekitar yang memiliki keilmuan untuk digerakkan oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk memberikan kedalaman-kedalaman. Paham sampai sini? Baik, saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau ada yang baik kita hadirkan yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Jelas ya? Baik. Teruskan. Ini jamaahnya jadi ashab. Orang yang baik nanti mendapatkan teman-teman baik, bahkan nanti surga pun disebut dengan sahib jamaahnya ashab. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ada yang temannya surga. Kalau sudah temannya surga, dia lekat. <clears throat> dia akan dipisahkan. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari hum khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman, menggunakan kalimat sahib jamannya asfad, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Kalau di Quran sudah ada kalimat ulaika ashabun nar, bukan cuma masuk tapi jadi ashab. Itu artinya neraka nggak pengen berpisah dengan dia. Begitu dia mau lari, mau kemana? Sini. <laughs> kita kan temenan. Ya, baik. Begitu mau lari, diambil lagi. Kan ada yang begitu. Ada yang berusaha lari. Bahkan nanti ada yang nerakanya spesial orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah, gitu kan? Suka celah orang, kadang-kadang isinya juga sibuk gosip, itu spesial nerakanya. Hutama itu, hutama. Wailul likulli humazatin humazah. Alladzi jama'ana Celaka bagi para pengumpat. Tayyib. Siapa yang dimaksudkan di situ? Lihat kalimatnya, pengumpat, pencela, disebutkan sifatnya. Allazi satu. Kalau allazi itu itu pasti menunjuk pada laki-laki. Ya, umumnya laki-laki. Allazi jama'a mala wa addada. Yang prianya sibuk mengumpulkan harta. Terus kumpulin lagi, kumpulin lagi. Ya, yahsabu anna malahu akhlada Kan? Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa mengakalkan dia. Awas hati-hati. Tapi yang paling menarik ketika menyebutkan humazah lumazah disebutkan sifat yang menggunakan tamar mutah. Jadi suaminya sibuk mencari harta diperbanyak, yang tak marbutah umumnya menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Dan sifatnya humazah, lumazah. Itu bukan umpatan biasa. Kadang-kadang kalimat humazah, lumazah itu umpatan-umpatan yang tidak disadari. Kayak ngobrolin orang, gitu kan? Bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, gosip. Baik, jadi suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk kumpul-kumpul. Kalau ada yang menggunakan tak di ujungnya, itu menunjuk pada perempuan umumnya. Sifat pada perempuan yang melekat dominan. Muslim laki-laki tambah ta di jadi muslimah perempuan. Mukmin laki-laki perempuannya mukminah. Muhsin laki-laki perempuannya muhsinah. Qaim laki-laki perempuannya tuh ketemu ya. Nah, jadi <clears throat> humazah lumazah. Baik. Lihat kalimatnya. Kalla la yumazanna fil khatamah. La yumazanna fil khatamah. Hati-hati. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Kalau kalla itu jangan diartikan sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak itu kurang tegas kalimatnya. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Jangan lakukan. Hati-hati. Kalau ada orang sibuk dengan dunianya, anda sibuk kerja lagi, kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap, ibadah tertunda. Burung aja yang gak dihisap, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Paling telat sore Pak. Dapat rizkinya. Ada untuk anak-anak di keluarganya. Berangkat pagi, paling telat sore. Dapat dia. Dan tiap hari yang enjoy aja. Saya terbang sini, terbang. Sambil tasbih juga terbangnya sambil tasbih. Burung gak dihisap, berangkat tasbih, memuji Allah, berangkat pagi, pulang sore, cukup ya. Antum yang dihisap, berangkat gelap, pulang gelap, belum tentu bertasbih, pulang ngomel-ngomel, berangkat pukul lutus, gitu kan? Masa Allah. Pengen surga, kan repot tuh. Dan belum cukup aja, mau nyanyi sebanyak apa sih? Tau meninggal nggak dibawa juga, gitu kan? Jadi, jadi hati-hati. Ini sahib, pilihannya bisa surga, bisa neraka. Hukumah ini tidak tidak tidak biasa itu. Narullahil muqaddah allati tatali 'ala al-afidah. Itu neraka yang membakar dari ujung kaki sampai ke otak bagian dalam. Tum tahu cara bakarnya? Kita ke ujungnya dulu ya, ke ujung ayatnya. Fi amadin mumaddadah. Jadi kalau yang tadi ini, yang sahib yang ini, itu dia ada yang lari diambil. Haus diberi minum, minumannya dari hanim. Hanim itu campuran tembaga yang dipanaskan. Ada yang dari darah, ada yang dari nanah, macam-macam. Ya, tayyib. Kalau mau makan dari duri durian, la yusmin wa la yughni min ju' Gak menghilangkan lapar, tidak juga menambah kemudian kekenyangan. Itu masih bisa bergerak sih. Ini enggak. Si ana di dadah yang ini diikat begini di tiang. Dan cara dibakarnya dilah dari ujung kaki. Terus tapi kalau belum matang sampai ke dalam, misal jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, gak akan naik ke atas. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus, sampai ke otak. Ke otak deh tatkalu alal af'idah. Ya, kalau bahasa kitanya begini. Ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Salat gak dikerjakan. Orang lain ngejar salat sunnah malam-malam sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin deh ke dalam seru. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha alaihim musabah. Diintai, dilihat nih kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak taubat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Eh hey, teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Baik. the poinnya. Karim, Tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab. Kecuali kawan yang menunjuk pada sifat-sifat kemuliaan. Jadi sifat mulia dia. Di segala yang berasal dari kata karuma, akram, ini ini menunjukkan ada kemuliaan-kemuliaan. Bukan cuman baik ya. Tapi mengandung sifat-sifat mulia. Makanya di dalam bahasa Arab, kadang-kadang waktu-waktu yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan lebih daripada yang lain-lain, itu sering kemudian disandingkan dengan kata karim. Kami saat tinggal di Arab, saya ketemu kawan, sudah masuk mau dekat Ramadan, Ya, maka kita katakan Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Ramadan banyak kemuliaannya ya. Allahu Akram, Allah lebih mulia yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi kalau anda temukan di teman-teman anda misalnya, ada kemuliaan-kemuliaan melekat di dalamnya, maka anda dekati orang-orang seperti ini. Ya. Allah saja memuliakan dia. Masa kita tidak bisa mendekati dia? Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Maka kalau Allah sudah muliakan yang bersangkutan, maka masa Allah. Ya segala keberkahan akan melekat pada dirinya. Cari orang-orang seperti ini. Ini yang terbaik. Tapi kalau Allah saja tidak muliakan, jangan jadikan teman. Allah tidak jangan jadikan teman dalam apapun kehidupan Anda. Ya, Allah aja nggak muliakan dia, masa Anda memuliakan dia? Amin, jadi gitu kan? Baik, Anda pilih lagi misalnya gitu kan untuk jadi teman Anda. Apa saja kehidupannya? Ya, bisa dalam aspek yang lebih luas atau aspek kecil atau sekedar teman-teman biasa. Jadi kalau Allah saja tidak menghendaki dia, bagaimana Anda bisa menjadikannya teman dalam kehidupan? Kecuali anda mendoakan dia untuk dirubah dan sebagainya dan sebagainya dan yang terakhir dia sendiri yang bisa memilih nantinya. Baik. Teruskan dulu. Oh. Uh. Jamaknya disebut dengan ikhwah. Laki-lakinya ikhwan, perempuannya akhwat. Kalau disebutkan kata al ah untuk laki-laki. Kemudian uh untuk perempuan. Itu tidak hanya sekedar teman. Tapi teman yang dilukiskan memiliki nilai persaudaraan seperti saudara kandung ke ayah. Karena dari kata ah itu asal dari kata al-ukhwah. Ukhwah itu artinya persaudaraan yang berasal dari ayah yang sama asalnya. Ya, tayyib. Kita ayahnya sama atau beda? Halo? Iya. <laughs> Masya Allah ya. Ayah antum dengan ayah saya sama tidak? Baik, kita ayahnya sama tidak? Beda. Kalau ayah moyang kita sama tidak? Ah, itu baru kita bersepakat di situ kan? Baik, ayah kita sama tidak? Tidak, ayah moyang kita sama. Siapa ayah moyang kita? Adam tahu dari mana? Supaya dia? sudah ada itu sudah kita jelaskan dulu ya. Sudah terlampau lama. Baik, ayah moyang kita Nabi Adam alaihissalam turun ke bawah. Makanya kita disebut Bani Adam. Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, Ya Bani Adam. Setelah 107 ayat 31 itu. Ya Bani Adam, Akhudu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, ala yaftinnakum syaitan. Ya Bani Adam, anak cucunya Adam. Karena itulah kemudian ketika orang-orang mulai banyak keturunan Adam saling berselisih, ada yang saling melukai, mendapatkan nilai yang dalam dalam kehidupan. Eh, kenapa kamu saling menyakiti? Kenapa kalian saling terpecah belah? Kenapa kalian saling berselisih? Kenapa kalian saling macam-macam hal-hal yang buruk ditampilkan di situ dan diberikan sentuhan? Kalian ini bukan cuma sekedar teman, tapi saudara satu ayah moyang yang sama. Tapi diturunkanlah kemudian kalimat ah untuk laki-laki, uh untuk perempuan. Kalau Anda ingin jadikan misalnya teman saya, saudara saya, atau saudari saya, ingat kalau disebutkan ah, konsekuensinya, konsekuensinya bukan cuma jadi teman, tapi Anda perhatikan orang itu seperti Anda perhatikan saudara seayah Anda. Itu dalam bahasa Arab disebut demikian. Jadi kalau Anda misalnya panggil teman Anda, ya ah, ah, ya tidak dengan kata sahib, ya sahib, ya sodik, ya tapi di Arab manggil Anda ya ah, ya, so, ya akhi misalnya Tayyib. Maka itu artinya dia memberikan perhatian kepada Anda seperti dia berikan perhatian kepada saudara sebapaknya. Paham ya? Jadi kalau Anda punya adik, adik sebapak langsung misalnya kan, Anda berikan perhatian, Anda berikan nasi, bahkan Anda lapar, dia lapar, Anda berikan terhadap dia dulu misalnya. Kemudian ada kalimat ini Anda munculkan, maka sifat-sifat itu Anda hadirkan dalam kehidupan. Paham? Kalau laki-laki dipanggil ah, kalau menunjuk kepada kita, saya misalnya, maka tambah i di ujungnya. Ya, cepat ya ah ditambah ya di ujungnya. jadi akhi misalnya akhi saudara saya teman saya ketika anda panggil ya akhi eh, teman saudara saya itu artinya anda siap memberikan perhatian kepada dia seperti anda memperhatikan saudara sekandung anda paham begini saya perempuannya misalnya oh ditambah ya di ujungnya jadi Ukti oh, dan saudari saya seperti saya perhatikan adik sebab saya ya? Jadi kalau anda ingin jadikan kepemilikan dekat dengan anda, tinggal tambah i di ujungnya. Kolam, pulpen, spidol. Spidol saya, tinggal tambah i. Kolami, bait rumah, rumah saya. Baiti, gampang kan? Buku kitab, buku saya. Kitabi, selesai. Mudah ya. Gampang kan bahasa Arab? Baik. Teras halaman depan, halaman depan saya. Ah itu ngarang ya. Itu ngarang. Itu nggak ada. Ah, kalau anda jamakan, af laki-laki jamaknya ikhwan. Ikhwan ini. Ikhwan itu banyakkan. Ya awas hati-hati, ikhwan itu banyakkan. Kalau seorang, ah, Ustaz, saya seorang ikhwan. Bukan, ikhwan itu banyak. Baik ya. Kalau antum seorang, akhwat itu perempuan. Ustaz, saya seorang akhwat. Bukan, enti banyak gitu kan. Baik. Ini laki-laki, ini perempuan. Kalau anda ingin satukan, yang ingin Anda satukan, maka berubah kalimatnya jadi ikhwatun, ikhwah pakai tamar buta. Ikhwah. Saya ingin dengar kalimat ikhwan akhwat, ikhwan akhwat. Itu bisa Anda singkat ikhwah. Selesai gitu kan? Ikhwah sekalian. Itu selesai kalau ikhwah itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau Anda ingin khususkan laki-laki sebut ikhwan. Kalau Anda ingin sebutkan perempuan khusus sebut akhwat. Gak ada masalah Anda sebutkan ikhwan dengan akhwat itu gak ada masalah. Kalau ingin disingkat jadi apa? Ikhwatun. Tapi kalau Anda menemukan kalimat ikhwan di dalam Quran ataupun di dalam hadis, maka kalimat itu tidak hanya ditujukan untuk laki-laki, tapi mencakup juga untuk perempuan. Karena asal kata mudzakkar itu sifatnya umum kalimatnya selama belum dikhususkan dalam bentuk perempuan. Jelas? Baik. Quran surah ke-3 ayat 103. Posisi paling kanan ke atas agak sedikit ke tengah. Cukup panjang ayatnya. Lihat, lihat. Kalimat yang kelima ini dibuka dengan kalimat yang khusus. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya cuma uraian-uraian uraian ini tidak. Wa'tasimu bihabdillahi jami'a. Wa la tafarraqu. Awas hati-hati. Awas wa'tasimu bihabdillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada ketentuan Allah semuanya. Ayo, wa la tafarraqu. Jangan berpecah-belah. Jangan terpecah-pecah. Ya, Masya Allah, hati-hati. Hati-hati segala sebab sebab perpecahan dalam kehidupan, sebab perselisihan, macam-macam yang membuat Anda terpecah itu nggak boleh terjadi. harusnya nyatu. Dan yang paling mudah itu nanti di tengah-tengah Anda temukan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat-nikmat Allah itu antum telah dijadikan sebagai ikhwan dalam kehidupan. Ini mencakup baik laki-laki atau perempuan. Awas hati-hati. Wa kuntum ala syafa khutratin minan nari fa'anqadakum minha. Padahal kalian itu dulunya sudah jauh dari kebaikan-kebaikan, hampir masuk masuk hampir masuk ke dalam neraka, sudah di persimpangan. Jadi dulu saat ayat ini diturunkan, kehidupan orang-orang jahiliyah satu dengan yang lainnya, yang belum jadi muslim itu, yang belum ada ukhwah islamnya. yang belum jadi ikhwah itu, mohon maaf, itu saling terpecah belah saling menyakiti, saling mencela, saling memukul, sedikit-sedikit ada perselisihan, beda sedikit langsung marah, langsung macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu turun Quran, semua berubah jadi lembut. Bahkan Nabi persaudarakan, jadi ukhuwah itu. Hebatnya luar biasa, yang pecela jadi pecinta, yang perang, yang pemukul jadi perangkul, sampai indahnya luar biasa. Saudara, bukan cuma saudara biasa, bukan cuma teman biasa, tapi betul-betul sebagai saudara seperti seorang yang layaknya satu ayah yang sama. Anda sering dengan kisah kan? Bagaimana orang-orang yang kelaparan diberikan makanan didahulukan padahal dia pun lapar. Orang yang kehausan diberikan minuman padahal dia pun haus. Dan kisahnya banyak di Quran. Sampai turun Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim Bahkan bisa memberikan yang terbaik untuk saudaranya sekalipun dia sangat membutuhkan. Mungkin Anda pernah dengan kisah kan? Ya, Ikrimah dengan pasukannya itu. Ketika selesai berjihad, Kadarullah menembus medan perang yang sangat sulit luar biasa. Kemudian beliau sekarat kan? Dalam keadaan sekaratnya, di beberapa beberapanya ada prajuritnya, mulai terlihat kehausan. Ada orang tergopoh-gopoh memberikan minuman. Ketika akan diminum oleh beliau, di, di, disodorkan begini, dia melihat kawannya. cuma level rendah, tapi melihat dia kehausan. Yang dikejar komandannya, komandannya melihat si prajurit saya nih. Dia juga butuh kehaus, butuh minuman. Dia kehausan. Apa yang terjadi? Tolong berikan dia duluan. Wah, wah, dan gitu. Tapi begitu diberikan pada temannya, temannya melihat lagi yang lain. Tolong dia duluan. Begitu akan diberikan, lihat lagi tolong dia duluan. Begitu teman yang keempat, nunjuk lagi pada komandannya. Tolong, beliau duluan. Begitu akan diberikan, ternyata meninggal dunia. Dikejar yang satu meninggal dunia. Kejar yang satu meninggal dunia. Keempat-empatnya tidak ada yang minum. Hanya ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Anda bisa bayangkan sahabat mulia dekat dengan Allah, berjuang dengan Nabi, wafatnya syahada, bahkan dalam syahidnya masih mementingkan kepentingan orang lain untuk dirinya daripada dirinya. Ada orang sahabat bukan, tabiin bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, hidupnya jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan wafatnya belum tentu syahid. La haula billah. Semua dipentingkan untuk diri sendiri. Ya, sahabat Nabi kurangnya sama, hadisnya sama. Nabi dia sama sampai dengan sekarang. Dulu orang pencela jadi kecinta, pemukul jadi perangkul, yang keras jadi lembut. Kenapa orang sekarang Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama? Ya tiba-tiba bisa jadi kasar, jadi pencela, kemudian jadi pemukul dan sebagainya. Ada yang salah di situ. Ya. Dan dia gunakan kalimat di sini ikhwan dan akhwat. Ikhwan, akhwat, akhi, ukhti. Tapi menyalahi kaidah Qurannya. Karena Qurannya mengatakan ketika Anda menyebut ikhwan, akhwat, ikhwan itu wa'tasimu bihamdillah wa la tafarraqu. Kalau ya, kalimat ini jaminan semuanya. Jangan satu-satu itu. Jadi nggak boleh kemudian terjadi ada orang-orang Islam, seharusnya nggak boleh saling berselisih, gitu kan? Saling mencela, saling macam-macam. Padahal pegangan Qurannya sama, hadisnya sama, ada yang salah pasti di situ. Pasti ada yang keliru. Karena kalimat persaudaraan Islam itu dibuka dengan kalimat ikhwah. Dan kalimat ikhwah itu fa'asbah mati ikhwana. Ya, kata Al-Quran, hey dengan nikmat Allah, kami sudah kalian itu satu saudara. Teman yang menjadi saudara dalam kehidupan. Dan itu dibuka dengan kalimat, lihat, lihat, lihat kalimatnya. Wa'atasimu bihamdillah. Tapi itu syarat ya. Di sepanjang Anda berpegang dengan ketentuan Allah, maka persaudaraannya akan bisa dibangun. Tapi kalau tidak berpegang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sulit akan menemukan yang seperti ini. Ya, maka belajar dengan benar bagaimana Allah menurunkan kitab sucinya, seperti apa maknanya. Pelajari oleh Anda. Kalau sudah dipelajari dengan baik, tahu surganya, tahu nerakanya, tahu manfaatnya ibadah, tahu tentang pahala, tahu tentang harta tidak akan abadi, itu mudah kita memberi pada orang lain. Itu maksudnya. Jelas di sini? Baik. Terakhir, ada yang tidak saya sebutkan di sini ini peran antagonis. Jadi kalau anda ikut, hukum Allah, maka sifat persaudaraannya temannya ukhuwah, laki-lakinya akh, perempuannya ukht, jamannya ikhwan, ini akhwat, keduanya ikhwah. Bersatu dalam hukum Allah. Bersaudara dalam hukum Allah. Jadi bukan dalam hukum biasa. Ya kalau bersaudara hukum biasa, jangankan orang Islam, non Muslim juga bisa. Tapi orang-orang yang disebut ikhwah ini, walaupun dia dekat, sering membantu, baik, tapi tidak mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas begini? Jadi ketika temannya datang, dia mau jamu, bukan karena dia mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia mau memberi, bukan karena dia butuh, tapi karena Allah perintahkan. Paham seperti ini? Ini yang dimaksud dengan ikhwan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini hidupnya nikmat. Ada yang kedua, Hati-hati. Dekat juga hubungannya. Tapi kedekatannya tidak dibangun dengan hukum Allah. Tapi dibangun dengan syahwat yang mengikuti was-was ataupun bisikan-bisikan setan. Maka oleh Al-Quran diistilahkan pertemanan ini dengan nama Korinun. Jamaknya Korona. Oh, hati-hati. Korinun. Jamaknya Korona. Awas, awas, awas ya. Ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Hati-hati ya. E, misal kalimat Qarin pertama kita temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 38. Quran surah 4 ayat 38. <coughs> Sudah? وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Quran surah 4 An-Nisa ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian ada juga di Az-Zukhruf, Quran surah 43. Az-Zukhruf dari ayat 34 sampai ayat 36. Quran, Quran itu ada di Quran surah Fusilat. Fusilat ayat 25. Ini jamaknya Qurannya. Ya, Quran surah Fusilat ayat 25. Setelah saya tutup ini, baru kita masukkan langsung ke syafaat. Dan kita bisa uh, akhiri uraian kita dengan baik. InsyaAllah. <laughs> Eh, jelas begini? Halo, jelas? Belum, belum saya terangkan. <laughs> belum, kan belum saya terangkan. Kalau sudah jelas, saya selesai. Begini, kan? Baik. Apa itu korin? Qarin, qarin itu asalnya dari kata al-qarnu. Sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel letak, lekat, al-qarnu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan qarnu. korno jamu, Qarnun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat memberikan pengaruh, pengaruh, pengaruh, pengaruh gitu kan. Sampai nempel betul, gak mau terpisahkan. Tapi itu kemudian berubah katanya dari kormun menjadi korinun. Korinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Dan setan nggak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan korinun? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk yang nempel pada kerbau. Jadi dekat terus dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya. Yang buruk-buruk memberikan was-was, macam-macam, ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar. Dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal ya, dan adan berlangsung Allahu Akbar Allahu Akbar Anda diajak untuk berlaku maksiat tadi kan lakukan ini Anda bisa mudah tolak itu tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah awas ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama apa diantaranya misal saya berikan beberapa gambaran Quran surah ke 18 ayat 103 sampai 104 Posisi paling kiri di pertengahan. Allah disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan perbaikan, kebaikan-kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Bisa ya, Anda didorong untuk umroh berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan? Padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam. Bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, berangkat lagi, kasih cerita lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si perhatikan saya, perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya, berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li, ghairi wajhillah, selain kepada riba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa diantaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain. Ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat. Ada yang belajar untuk dikenal. Ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yastamu jannah. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar menampakkan misa yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga anda harus sering doakan. Apa anda tidak mudah jadi ustadz? Tidak. Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun soal mudatsir itu. Lihat di asbabul urudnya, asbabul urud hadisnya, asbabul nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat unsi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas dari Jabir bin Abdullah ketika turun Quran surah al mudathir itu. Ya ayuhal mudathir, hai yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, kum fa'angzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah. Itu karena yang lain. Wasiyabaka yang perbaiki penampilan. Warujja tahjur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 23, 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, yang menyebut dirinya ustadz macam-macam, mengatakan semua agama sama, Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudaranya semuslim. Mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Terlampau lelah mungkin. Ya. Eh. Jadi ada yang salah teman-teman. Ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek. Ya, coba cek. Kalau Anda belajar pada sesuatu yang membuat Anda jauh dari agama, termasuk nanti lihat ayat ayat itu akan turun deh. Ya akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikabulkan dalam urusan agama, dia merasa benar pada banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika Anda belajar Islam, tapi tidak membuat Anda tenang pada kepribadian Anda, itu ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam tapi semakin jauh dari Allah, nggak tenang, atau sibuk mikirin orang lain misalnya, itu pasti ada yang keliru. Ya sudah sendiri aja belum jelas, tapi mikirin orang lain. Ada yang fatal di situ. Nah, itu yang disebut dengan korin. Nah, sekarang kita kembalikan. Saya akhiri di sini. Siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Dari semua teman ini, yang lima ini, selain itu yang satu, siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Halo? Saya ulang, siapa teman yang bisa memberikan syafaat? Allah malam nggak ada di sini, cuma lima ini. <laughs> Baik. Nah, mari kita lihat ya. Di antara teman yang bisa memberikan syafaat, coba kita hapus dulu sebentar ya. Baik. Boleh saya hapus yang ini? Alhamdulillah. Saya berakhir di sini. Kita ambil hadis sekarang ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 183 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kita berakhir di sini. radhiyallahu taala anhu. Dan kita perhatikan ini tafsir dari Quran surah ketiga ayat 103. Ini tafsirnya. Kalau Quran surah 3 ayat 103 mana yang disebutkan di antara kelima ini? Apakah zamir, sodik sahib, Kerim, atau ikhwan? ikhwan. Quran surah 3 103 posisi paling kanan dari sebelah atas sampai dengan ke tengah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bukan ashab, bukan kerama, bukan asliqa tapi ikhwan. Ini poinnya. Yuk, sekarang kita lihat tafsirnya. Itulah sebabnya nanti banyak dipopulerkan panggilan ikhwan, akhwat, ikhwah, akhi, ukhti. Sebetulnya sasarannya ini. Ini points قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, lihat kalimatnya, di mana makna? Lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja, karena ini cukup panjang sekali. hatta idza khalaqal muslimuna hatta idza khalaqal mu'minuna minan nar sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka maksudnya hisab ya, saat dihisab dan dipisahkan orang beriman semua dah masuk surga setiap masuk surga semua ya. yang buruk-buruk masuk neraka dah sudah masuk ke neraka jadi kalau amalan anda misalnya 50,001 persen masya Allah maka anda masuk ke dalam surga insya Allah lebih banyak amal baik itu tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001 persen. Amal baiknya 49,99. Masuk kemana? Neraka. Walaupun cuma 0,01 persen. Yang jadi masalah sekarang 50 persen, 50 persen. Amal baik 50, amal jelek 50. Masuk kemana? Penyit. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya. Belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat, disimpan di tempat yang tinggi yang bisa teramati keduanya. Bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah nggak tega, udah nggak kuat ke neraka. Terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan a'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya. Disebut a'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul a'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka seribu tahun dia nunggu di situ. Tapi, hatta ida khalafan mu'minuna minan nari. Sampai ketiga, ketika orang-orang beriman itu, ya, mulai diselesaikan dari urusan neraka ini. Tapi sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? ما منكم min أحد بأشد مناشدة لله في fi الحق لإخوانه li من المؤمنين لله من المؤمنين min Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga ini. Sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk, masuk, masuk, masuk. Ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah. Memelas dengan tulus. Asadu munasadatan. Munasada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi di Sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan nggak bercanda gitu kan. Falladhi nafsi biyadi. Maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu maka mereka berkata, Saya fayaqulu maka mereka berkata, ya rabbuna wahai rabb kami, wahai rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami dan memberikan nikmat surga sekarang. ويا ربنا ya ربنا ya wahai Rabb kami hum ashabuna mereka ada di antara teman-teman kami dalam kalimat yang lebih kuat kalimat yang menggunakan ikhwan ikhwan hum ikhwanuna hum ikhwanuna mereka saudara-saudara kami ya Allah hum yasumuna ma'ana ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia yusalluna ma'ana kami yusalluna ma'ana mereka salat bersama kami saat di dunia jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat. Padahal dulu punya cita-cita yang sama dan sebagainya. Tapi karena bakalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, Akhriju man araftum. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini. Yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, "Akhriju, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti ya, ada di Al-Bukhari nomor hadis ke-14 posisi paling kiri sebelah bawah ya tayyib sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian setelah selesai hisabnya di dalam neraka dikeluarkan dari situ jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya nggak temukan dia di sini." akan indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa. Antum sholat 11 rakaat, dua rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa, satu rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah. Begitu saya masuk, teman saya nggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Baik, permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya. Jadi syafa syafa ini syafa macam permohonan untuk mendapatkan kelengkapan nikmat. Permohonan untuk mendapatkan kelengkapan nikmat yang belum didapatkan. Hai, saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qurannya mengatakan wa kuntum ala syafa khutratin minan nar fa anqadakum minha dan kalian sudah ada bahkan yang sudah sudah mau dibibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, jadi diperintahkan oleh Allah. Tayyib dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya. Ada yang sudah ke lehernya dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib. Jadi ada yang baru dibibir neraka diangkat. Ada yang baru sedang mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Qur'an, ada orang sering berkhawatir kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia Anda, masa Allah kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam taklimnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah. Dia teman saya ya Allah. Dia saudara saya ya Allah. Kami pernah salim sama-sama ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Allah. Pisahkan. Tanya sudah karena punya teman seperti itu. Yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan cepat cari. Mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, Anda tidak temukan saya di sini. Tolong ingatkan kepada Allah. Pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan.